Nah, Argo selamat pagi. Ah, selamat pagi para pendengar PSFM. Ya. Saya kira itu pantas dilayak ya, jadi tersangka ya. Karena gini, itu tujuannya dia tuh promosi, dia show off bahwa barang dia tuh laku seperti kacang goreng gitu loh. Jadi saya kira eh, itu pantas lah dijadikan tersangka. Karena kalau dia punya promotion fee-nya itu satu tahun berapa miliar itu dia nggak buang, dia buang cara begitu, diskon 50 itu nggak rugi juga buat dia. Dia mau bagi gratis juga pada saat itu satu orang satu, seribu orang, dua ribu orang, tiga ribu orang. Itu pun dia nggak rugi. Karena itu diambil dari dana promotion fee aja udah cukup untuk nutupin dia punya promotion. Begitu, oke. terima kasih. Oke. Pak Yusuf, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan. Uh, saya sebetulnya tidak setuju dengan penetapan direktur Prim sebagai tersangka itu kan sebetulnya tugas dan tanggung jawab polisi sebagai pihak keamanan dan itu pun juga seharusnya sudah ada izin dari pihak keamanan ya jadi sebetulnya polisi di sini terkesan cuci tangan tidak eh, lepas tanggung jawab ya terima kasih pasti okay. Bu Susan Iya, kalau saya setuju sekali karena itu tidak Tuju pada end user itu hanya banyak calo aja. Saya pernah ikut yang waktu pertama itu melihat bahwa itu terlalu banyak dan tidak sesuai. Maksudnya gini loh, itu hanya untuk orang yang punya uang dan menyuruh para calo dan dibayar satu orang 250 ribu. Apakah itu tujuannya? Nah itu perlu dipertanyakan, jadi menurut saya memang harus dihukum. Terima kasih. Bu, selamat pagi Pak Hargo. Ya, gini, kalau itu kejadiannya di Singapura, Malaysia, mungkin pantas. Ya, tapi kalau di Indonesia, sorry itu saya mesti jelas dulu, itu RIM melanggarnya di mana. Ya kan, dasar hukumnya kesalahan dia kena mana Promosi sah-sah aja kok, tidak melanggar hukum. Cuman yang jadi masalah kan di sini kan polisi eh, bisa jadi cari-cari, cari duit lagi. Seperti biasa, emang udah biasa seperti itu kan. Kedua, lah, yang ngantri rakyat kita juga orangnya tidak ini tidak tertib istilahnya benar-benar kayak binatang itu jelas kok di Indonesia di Jakarta kalau ngantri apa coba lihat aja udah kayak binatang nggak ada moral nggak ada apa ya sampai desek-desekan begitu rebutan gitu ya saya pikir menurut saya sih ini memang nggak ada-nggak ada lah eh, kalau di Singapura Malaysia oke di sini sorry itu saya terima kasih oke okay. 633 9160 puluh Evan selamat pagi pagi silakan Mbak jadi ini nih, jadi pada emosi nih ya komentarnya ya. Kalau menurut saya sih eh, polisi harus lebih jernih untuk meriksa kasus ini. Terus belum tentu juga presiden direkturnya ya dalam arti tadi yang yang pembicara terakhir juga boleh didengar masukannya apakah nggak tertib itu juga salah satu penyebab karena kebiasaan masyarakat kita yang yang kurang terdidik terus kemudian yang komentar yang pertama saya juga mau komentar yang eh, pembicara pertama tuh mungkin karena dia datanya juga banyak tahu barangkali dia juga sama kompetitornya ya jadi lebih objektif lah jangan dengerin yang terlalu berbau apa eh, deviasi seperti itu tapi lebih objektif aja makasih ya. ya bapak Suparman Ya, saya, eh, saya rasa begini ya. Kan kalau dia mau promo 50%, kan itu di positive rate terus tentu kalau udah koordinasi dengan pihak gedung dong, statistik place. Nah, terus keamanan juga udah koordinasi dengan polisi. Dalam hal ini saya rasa ah, semua pihak harus bertanggung jawab. Diskonnya gila-gila 50%. Kenapa dia nggak di meratakan aja di seluruh plaza supaya ah, semua dapat menjangkau itu jadi harus dilihat dari jernih kasusnya itu terus waktu antriannya gimana saya pernah lihat antrian KBRI itu sampai panjang kalau di, di Kelapa semua, tentu ada penjaganya ketat dari sekuriti gedung terus kepolisian juga jaga ketat antrinya jarumnya dijadikan satu nah, jadi harus dilihat kasusnya dengan jelas bagaimana terjadi ini menyangkut gedung juga gedung pihak sekuriti gedung kepolisian dan segalanya itu saja pendapat saya ya Ibu Mary selamat pagi Selamat pagi, Mbak. Silahkan, Ibu kalau buat saya setuju dua-duanya mesti kena hukuman baik pihak bisnis maupun pihak aparat. Eh, dalam hal ini jadi bisnis tidak boleh sembarangan berpromosi ya jadi dia mesti bertanggung jawab eh, dampaknya terhadap masyarakat apa jadi kalau dia melakukan kebohongan publik seperti yang sering gitu, diberitakan di televisi kita bisa validasi jadi harusnya dua-duanya review apa yang terjadi dan apa yang salah buat pembelajaran ke depan jadi saya setuju kalau pihak uh, RIM ada yang mesti dikalahkan gitu dalam dalam hal ini. Terima kasih. Ya. Bapak di selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Dela. Silahkan. Ya, kalau menurut saya sih gini ya. Jadi kalau ring mau promosi pasti udah dikoordinasi lah dengan pemilik gedung dan juga kepolisian. Mungkin tadi apa yang bicara marah-marah gitu mungkin yang ngantri yang nggak dapat BB-nya kalau menurut saya yang disalahkan harusnya ya Kapolres ya Pak. Karena dia yang paling bertanggung jawab, nggak bisa mengkoordinasi antrian tersebut. Saya rasa begitu, bukan hmm. ringnya yang disalahkan, ya kepolisiannya lah yang disalahkan lah. Dia kan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan setempat. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Pak Doni, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Ya itu karena BlackBerry ya perusahaan besar ya. Dan juga Pacific Press mungkin ya ini dalam tanda kutip ya ada duitnya kalau saya lihat ya makanya kan diusut-usut Bu coba kita lihat ya pembagian sembako eh, waktu pemotongan kurban daging pembagian itu korbannya yang mati waktu mau lebaran kok nggak diusut-usut terima kasih terima kasih kembali Pak Doni, Pak Fandi, selamat pagi silakan. Selamat pagi, para pendengar. Iya. ya saya pikir ya mesti ada yang bertanggung jawab dan hal ini apalagi itu sampai ada korbannya jadi emang baik pembuat acara maupun tempat tuh makanya mesti berhati-hati setiap ada event yang melibatkan orang luar biasa begitu banyak harusnya mereka sedikit luangin waktu lah untuk berpikir yaitu dalam pengertian kehati-hatian lah apa efeknya segala macam gitu. saya pikir memang harus ada bertanggung jawab Terima kasih. terima kasih kembali Pak Fandi pagi Pak Teddy saya, saya setuju dengan yang tadi pertama Pak Doni bahwa memang di sini semua pun di Indonesia apapun memang tembang pilih kalau yang nggak ada duitnya ya nggak mau diproses peduli amat tapi kalau yang dilihat banyak duitnya ya itulah kesempatan nah kapan lagi bisa uh, uh, seperti mengambil uangnya lah apa hmm, kalau yang nggak ada duit ya capek-capekin aja buat apa Oke, gitu. terima kasih nah. Pak Teddy Pak Suandi silakan Ya saya dengar itu Blackberry katanya kalau di pasaran harganya 4 juta Tapi waktu itu di launching katanya itu di sana di Pacific itu 2 juta Maka nggak heran orang pada datang berebut jam 4 pagi pun orang sudah hadir katanya di sana Tentu itu ya saya setuju kalau itu direkturnya itu memang diajukan jadi sebab itu mengapa dia sampai ceroboh dia berbikin mem membuat sedemikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Suandi. Pak Muhammad, selamat pagi, silakan. Ya, selamat pagi. Kalau saya ditanya layak jadi tersangka, ya layak lah. Beginilah, ini kita sedikit kasih apresiasi buat polisi lah, terutama Kapoldanya, Pak Untung. Minimal dia sudah berani lah sama orang asing. Jadi sudah ada kemajuan lah. Jangan selalu kita seperti yang kasih komentar yang pertama dan yang lain-lainnya itu negatif terus. Kapan mau majunya bangsa kita? Minimal polisi sudah berani menetapkan bahwa mereka itu bersalah gitu, layak. Kalau menurut saya itu layak. Jangan seenak-enaknya bikin acara dapat duitnya tapi keamanan orang nggak dijaga. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad. Pak Anton, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi saya rasa pemerintah Indonesia pemerintah paling bodoh di dunia ya BlackBerry pengguna di negara satu negara terbesar adalah di Indonesia tapi dia bikin pabrik di Malaysia eh, pajak dia dapat semua dia dapat tenaga kerja dia serap tapi pasarnya di Indonesia kenapa Indonesia tidak mewajibkan dia membuat pabrik di Indonesia itulah kesalahan pemerintah Indonesia Coba kita menggertak dengan melarang BlackBerry bahwa kalau tidak buka pesawat di Indonesia, saya tidak akan menunjukkan BlackBerry seperti di China, Hong Kong, di luar negeri, di Amerika sekarang kan nggak pakai BlackBerry. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Nur. Iya. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Eh, saya cuma mau mengomentari jenis promo-promo seperti itu kan bukan hanya BlackBerry aja ya, yang lain-lain itu juga banyak yang membuat promo-promo yang sifatnya spekulatif seperti itu, yang sifatnya itu e, menarik tapi tidak apa, memikirkan dampaknya, ya sebaiknya pemerintah e, untuk menterbitkan yang promo-promo seperti itu gitu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kembali Pak Ade, silakan. Iya, waktu pintu lima Senayan itu ambruk dan banyak korban, nggak ada tersangka ya. Jadi kenapa kalau BlackBerry seperti ini, ya kan? Nah mungkin ini karena banyak duit di BlackBerry bagaimana gitu ya. Jadi biaya pengamanannya bagi-bagilah gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ade. Pak David, selamat siang. Silakan Pak. Selamat siang. Kalau menurut saya, eh, saya pikir layak ya untuk dijadikan tersangka. Uh, kenapa? Karena tentunya sebagai presiden direktur punya tanggung jawab yang besar, sudah digaji juga sangat besar, harusnya tahu dong. Misalnya kalau dia bikin seperti ini, nanti akan eh, efeknya itu seperti apa. Ya nggak, kalau dia tidak bertanggung jawab, lalu yang bertanggung jawab misalnya bawahannya, direkturnya, ya itu mah sama aja. Sekarang kita lihat kalau misalnya menteri lah di sini kalau ada kecelakaan kereta apa segala macam, apa yang disuruh bertanggung jawab itu kan yang disuruh mundurkan menterinya kan. Maksudnya tuh ya jangan dicari bawahnya juga, dia punya jadi presiden punya wewenang yang besar, punya fasilitas gaji besar, tanggung jawab itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Andi, silakan. Kalau menurut saya Bu, semuanya bertanggung jawab dan yang paling poin fatal itu adalah masyarakat kita ini kurang disiplin itu aja Bu. Karena disiplin itu merupakan satu, kalau kita antri disiplin yang baik nggak begitu kejadiannya. Jadi yang paling fatal itu sebenarnya pembelinya Bu. Kedua, yang lainnya itu juga harus bertanggung jawab, jangan satu orang aja dibebankan gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andi.